kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah pada kesempatan tausiah pada subuh tadi kita telah mengangkat satu prinsip besar dari prinsip-prinsip agama Islam yang kita peluk selama ini. Yaitu keyakinan bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar. Agama yang diriwayi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwasanya Islam yang kita peluk selama ini adalah satu-satunya agama yang hak. Agama yang Allah ridhai. Selainnya agama yang batil. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Inna dina indallahi Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah yang hak dan diridhai hanyalah Islam. Pada kesempatan malam hari ini kaum muslimin rahimakumullah. Kita akan menyampaikan prinsip yang berikutnya. Dari prinsip-prinsip mendasar agama kita. Prinsip yang kedua ialah keyakinan bahwasanya Islam dinur rahmah. Islam itu agama rahmah. Islam itu agama yang menebarkan rahmah lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam raya ini. Juga keyakinan bahwasanya Islam agama yang mengajarkan segala sesuatu yang bermanfaat yang bermaslahat. Membawa kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama, kemaslahatan akhirat. Juga keyakinan bahwasanya rahmat Islam ini, maslahat Islam ini ditujukan untuk semua muslimin seluruh dunia tanpa terkecuali. Bahkan ditujukan untuk semua umat manusia seluruh dunia tanpa terkecuali. Prinsip ini kaum muslimin rahimakumullah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan di Al-Anbiya 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, melainkan sebagai rahmat, menebarkan kasih sayang untuk semua alam raya ini. Al-alamin, itu bangsa jin, bangsa manusia. Ini ayat yang begitu jelas. Menunjukkan kepada kita Islam itu dinur rahmat agama kasih sayang, menebarkan kasih sayang, mengajarkan prinsip-prinsip norma-norma yang penuh dengan kasih sayang. Alhamdulillah. rahimakumullah. Mungkin perlu kita sampaikan beberapa poin yang menunjukkan rahmatul Islam. Yang menggambarkan kepada kita Islam agama yang penuh dengan kasih sayang. Poin pertama, yang menunjukkan hal itu ialah bahwasanya Islam agama yang betul-betul memperhatikan masalah akhlakul karimah. Adab-adab sopan santun, sopan santun, norma-norma, etika-etika yang mulia. Bahkan ini menjadi satu misi besar dari misi dakwah Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa hasan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu masalih al akhlaq sesungguhnya aku diutus oleh Allah azza wa jalla hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh akhlak yang mulia Misi dakwah Rasul menebarkan akhlakul karimah, menebarkan adab-adab yang mulia, mengajarkan muamalah-muamalah yang baik. Kalau mau dirinci, Islam mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia antara hamba dengan Allah Rabbul Alamin. Hablum minallah. Akhlak yang mulia diwujudkan dengan ibadah yang salihah, ibadah yang baik, ibadah yang ikhlas, kepada Allah semata. Islam mengajarkan kita untuk punya akhlakul karimah kepada Rasulullah SAW. Memiliki budi pekerti yang luhur kepada Rasul. Meyakininya sebagai Rasul, memuliakan Rasul, bersolawat kepada Rasul, mengikuti bimbingan Rasul, mentaati Rasul. Islam juga mengajarkan, mewajibkan bahkan kepada segenap kaum muslimin untuk memiliki akhlakul karimah kepada orang-orang tuanya dengan prinsip birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua. Amalan ini bahkan dalam Islam kewajiban setelah perintah beribadah kepada Allah. Kewajiban setelah perintah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa qadara rabbuka" Allah ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Di Al-Isra. Allah telah mewajibkan, telah menetapkan, telah memerintahkan kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Perintah ibadah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Sehingga hak orang tua adalah hak makhluk yang paling agung, yang paling besar. Setelah hak Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hak yang sangat mulia. Juga Islam mengajarkan kepada kita untuk memiliki rahmah, kasih sayang kepada anak-anak kita. Dididik dengan tarbiyah, tarbiyah imaniyah, tarbiyah Islam. Dididik dengan penuh rahmah, dengan curahan perhatian, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Tarbiyatul aulad dengan prinsip ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk berumah tangga dengan yang baik. Istri punya akhlak yang mulia kepada sang suami, suami punya akhlak yang mulia kepada istrinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, konsep rumah tangga, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian berumah tangga dengan istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Akhlak sangat mulia. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk menyambung hubungan kekerabatan dengan konsep silatul arham, dalam hadis disebutkan yang namanya silaturahim menyambung hubungan kerabatan itu menambah umur, barokahnya umur dan menambah rezeki. Kata Rasulullah SAW, "Man ahabba ayyu ayyu satalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi fal yasir rahimah." Barang siapa yang kepingin dilapangkan rezekinya, barokah untuk dia, di di barokai umur panjangkan umurnya, barokah untuk dia, hendaklah menyambung kekerabatannya. Silaturahim. Islam juga mengajarkan kepada kita berbuat baik, rukun dengan tetangga, dengan jiran, rukun dengan warga. Islam juga mengajarkan kepada kita ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, saling bersaudara, muslim satu dengan muslim yang lainnya, dengan keislamannya, dengan keimanannya, saudara sama kaum muslimin dari manapun asalnya ini dari Langsa, ini dari Idi, ini dari Banda Aceh, ini dari Aceh, dari Medan, dari Jawa, dari Sumatera, dari Indonesia, luar Indonesia. Semuanya sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Pesanan. Ukhuwah iman. Islam juga mengajarkan kepada kita, kepada kaum muslimin, untuk menjadi warga negara yang taat mentaati pemerintahnya, mentaati hukumahnya, penguasanya yang muslim dalam perkara kebaikan atau perkara-perkara mubah kemaslahatan umum, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'u wa atii'ur wa ulil amri minkum." an ayat yang ke-59. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Ulil amri itu para umara, para umara, para penguasa-penguasa dari kalangan kita kaum muslimin. Walaupun dia zalim, kezalimannya untuk dia. Kewajiban kita mendengarkan, mentaati penguasa kita dalam perkara yang syar'i, dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah atau dalam perkara kemaslahatan umum bukan dalam maksiat kepada Allah Islam menganjurkan warga negaranya untuk menjadi warga negara yang baik warga negara yang taat dilarang untuk memberontak pemerintah dilarang untuk kudeta dan yang semisalnya diperintahkan untuk menasihati pemerintah. Sehingga hubungan masyarakatan baik, hubungan antar masyarakat dengan pemerintahnya baik. Bahkan Islam memerintahkan kita untuk berbuat adil kepada orang-orang kafir. Dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah, orang kafir dikasih diklasifikasi. Tidak semuanya sama. Ada orang kafir himmi. Orang kafir yang tinggal bersama dengan muslimin di sebuah negara. Ada orang kafir mu'ahad. Orang kafir yang punya perjanjian damai dengan muslimin. Dan mereka di wilayahnya masing-masing. Ada hubungan uh, politik, ada hubungan ekonomi, ada hubungan sosial, budaya, pertahanan, dan segala macamnya. Ada yang namanya kafir musta'man orang-orang kafir yang masuk ke negara muslimin dengan visa resmi, legal, dubes-dubes mancanegara, turis-turis asing mancanegara yang masuk untuk event-event olahraga, sosial, budaya, atau semisalnya. Tiga macam orang kafir ini tidak boleh diganggu. Haram disakiti, haram dibunuh, haram diperangi. Kecuali kalau mereka melanggar perjanjian. Sementara yang keempat, kafir harbi. Orang kafir yang terang-terangan membantai kaum muslimin. Ini yang diperangi. Perangnya melawan mereka juga harus bersama-sama dengan pemerintah. Dengan komando pemerintah. Dengan bendera pemerintah. Bukan masing-masing warga negara. Adil dalam sikap mereka. Bahkan Islam juga mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada hewan-hewan yang mati. Ketika menyembelih hewan diperintahkan untuk menyembelih dengan alat yang tajam. Jangan yang tumpul. Disembelih di bagian yang cepat mengalirkan darah supaya cepat mati. Tidak boleh disiksa. Tidak boleh kemudian disembelih di hadapan hewan-hewan yang lain. Apalagi dengan alat yang tumpul. Tidak boleh. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah bentuk rahmat Islam untuk segenap alam raya ini mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip yang sangat mulia. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim, kitab sucinya kaum muslimin, pegangannya kaum muslimin, sumber hukum pedoman kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-Isra ayat 9. Allah mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini, kitab suci ini, memberikan petunjuk kepada perkara yang terbaik. Al-Aqwam maknanya Al-Aswab yang benar. Al-Anfa' yang manfaat. Al-A'dal yang adil. Itu hukum Islam. Itu bimbingan Islam. Bimbingan Al-Quranul Karim. Semuanya benar semuanya manfaat, maslahat, dunia, agama, akhirat, semuanya adil. Dan semuanya rahmat. Maka dari sini kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam, dinul Islam, bimbingan-bimbingan Islam, dari mulai perkara akidahnya sampai perkara adab-adabnya, semuanya bimbingan yang rahmat. Kasih sayang, semua bimbingan yang benar, tidak ada yang salah. Semua bimbingan yang manfaat, yang maslahat, tidak ada yang bermadarat. Bimbingan yang adil, tidak ada kebaliman pada itu. Prinsip kita kaum muslimin rahimakumullah. Ketika ada sesuatu. Sesuatu yang di atas namakan Islam. Ternyata di dalamnya tidak ada rahmat. Yang ada ialah arogansi. Yang ada tindakan-tindakan anarkis. Kekerasan-kekerasan. Atau keboliman-keboliman. Atau tindakan yang mengandung kemabaratan. Atau tindakan-tindakan yang tujuan keboliman-keboliman. Itu semuanya bukan termasuk Islam sedikit pun. Islam tidak mengajarkan yang semacam itu. Kalaupun ada, pasti oknum-oknum dari kalangan muslimin. Individu muslimin, manusia biasa, tidak luput dari yang namanya kesalahan. Islam, bara'un minhu, berlepas diri dari perkara-perkara yang semacam itu. Sehingga Islam mengecam tindakan-tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Entah dikasih nama dengan nama ekstremisme, Entah dikasih nama terorisme, entah dikasih nama radikalisme, atau nama-nama yang lainnya. Islam tidak mengajarkan itu semuanya. Barakallahu Islam menolak tindakan sebagian pihak yang melakukan penyerangan-penyerangan kepada pemerintah atau penyerangan-penyerangan terhadap pos-pos aparat atau yang melakukan bom-bom bunuh diri atau yang semisalnya Islam bukan semacam itu. Islam mengajarkan rahmah, rahmah, kasih sayang, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, hikmah. Bukan perkara sebaliknya. Maka kita semuanya kaum muslimin rahimakumullah hendaknya mewujudkan Islam itu apa adanya sebaik-baiknya serahmah mungkin, sebijak mungkin, sehikmah mungkin, semaslahat mungkin dengan bimbingan-bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jangan mencoreng-moreng muka Islam dengan perbuatan-perbuatan kita atau dengan tingkah laku kita atau dengan ucapan kita atau dengan perilaku akhlaknya kita yang jelek. Muliakan Islam. Tampilkan Islam rahmatan lil alamin. Tampilkan Islam yang adil, yang penuh dengan hikmah, maslahah, manfaat, rahmah, ihsan. Semuanya dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu Jika kaum muslimin rahimakumullah, prinsip bahwasanya rahmat ini berlaku untuk semua alam raya ini. Rahmatan lil alamin Dikarenakan Nabi kita Muhammad alaihi wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segenap alam raya ini membawa agama Islam bil huda wa dinil haq. Rasul tidak diutus untuk bangsa Arab saja. Rasul tidak diutus untuk orang-orang Mekah dan Madinah saja. Tapi Rasul diutus untuk semua bangsa. Diutus untuk semua manusia. Semua jin bahkan. Karena al-alamin rahmatan lil alamin yang namanya alam jin dan manusia. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan wa bu'itu ila ahmar wa aswad Aku diutus kepada semua yang merah dan semua yang hitam. Dijelaskan oleh salah seorang alim besar dari mazhab Syafi'iyah, Al-Hafidh Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang punya kitab Bulughul Maram dan semisalnya itu. Beliau dalam bukunya Syarah Al-Bukhari, Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan yang dimaksud Rasul diutus kepada yang merah, yakni bangsa ajam, non Arab. Diutus kepada yang hitam, yakni orang-orang Arab. Sehingga maknanya, aku diutus, kata Rasul diutus kepada semua bangsa. Bangsa Arab dan non Arab. Bangsa Arab dan yang ajam. Ada pula yang memaknakan kata beliau, Al-Ahmar yang namanya merah, itu bangsa manusia. Yang hitam bangsa jin. Sehingga maknanya aku diutus kepada semua makhluk. Baik manusia atau bangsa jin. Yang Arab dan yang non-Arab. Ini prinsip. Sehingga Islam itu berlaku di timur tengah sana. Islam rahmatan lil alamin di timur tengah sana, di Mekah, di Madinah, dan negara-negara timur tengah yang lainnya. Islam rahmatan lil alamin juga berlaku semua penjuru dunia. Di Indonesia ini, di tempat-tempat yang lain, di negara-negara yang lain, di seluruh dunia ini. Semuanya menggunakan prinsip wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan untuk orang Arab saja. Islam diutus bukan untuk bangsa Indonesia saja atau bangsa Malaysia atau bangsa-bangsa yang lain tapi dia untuk semua bangsa, semua negara, semua manusia, semua jin. Dengan membawa prinsip Islam. Bukan membawa budaya Arab. Sekali lagi dengan membawa prinsip Islam. Dinul Islam. Bukan membawa budaya Arab. Justru Rasulullah SAW banyak mengkikis budaya-budaya Arab yang bertentangan dengan Islam. Dulu bangsa Arab dikenal dengan berhalaisme, menyembah berhala, dihapus. Diganti dengan ibadah kepada Allah semata. Dulu bangsa Arab tidak kenal yang namanya jilbab. Tidak kenal yang namanya hijab. Mereka sempat terbuka auratnya. Ikikis dalam Islam. Muslimah diperintahkan untuk berhijab. Bahkan perintahnya untuk para istri Rasul, putrinya Rasul, dan kaum mukminat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mukminat yudnina 'alayhinna min jalabibihin, dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain." Wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanita mukminah untuk menjulurkan jilbabnya di atas kepala-kepala mereka. Itu lebih layak supaya mereka lebih mudah dikenal dan nggak disakiti sama orang lain. Sehingga jilbab itu bukan budaya Arab, tapi bimbingan Islam, perintah langsung dari Allah Azza wa untuk para ummahatul mukminin, untuk putri-putri Rasul dan semua wanita-wanita muslimah. Sehingga Rasul membawa bimbingan Islam. Dulu di kota Madinah terjadi yang namanya perang saudara yang berkepanjangan. Suku Aus, suku Khazraj. Dikikis dalam Islam. Semua diislamkan, semua dibikin uhuwa imani yang bersatu. Yang dulunya perang, akhirnya kembali bersaudara dengan agama Islam melupakan peperangan-peperangan masa lalu. Mereka dikenal dengan sahabat Ansor. Ada suku Aus, ada suku Khazraj. Semuanya hilang diganti dengan sahabat Ansor. Yang di kota Madinah, sahabat Ansor. Yang di kota Mekah, sahabat Muhajirin. Dengan Islam. Ketika Islam disebarluaskan oleh para sahabat di seluruh dunia, yang mereka bawa bukan budaya Arab. Tapi yang mereka bawa adalah bimbingan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW yang tertuang dalam kitabullah Al-Quranul Karim dan dalam sabda-sabda Rasulullah SAW. Itu yang mereka ajarkan. Sehingga Islam di seluruh dunia sama. Rabbnya sama. Allah Rabbul Alamin. Nabinya sama, Nabi Muhammad SAW. Kitab sucinya sama, Al-Quranul Karim. Bimbingannya sama, bimbingannya Rasulullah SAW. Semuanya sama, kiblatnya sama. Ka'bah al-Musharrafah. Salamnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sama. Dengan bimbingan Islam. Ini yang perlu untuk kita yakini kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga Islam itu tidak mengenal Islam kesukuan. Tidak mengenal Islam daerah atau Islam negara. Islam untuk semua yang ada di muka bumi ini. Negara diakui, ini negara Indonesia, ini negara Malaysia, ini negara Brunei, ini negara Asia, ini negara Timur Tengah, negara diakui. Ini suku Aceh, ini suku uh, ini diakui. Tapi semua itu berukuah Islamiah dengan Islamnya. Dengan Islamnya. Tidak pernah ada dalam sejarah Islam Aceh. Khusus untuk Aceh. Yang di luar bukan Islam. Tidak ada itu. Islam Jawa. Yang ada hanya Jawa. Luar Jawa bukan Islam. Tidak ada itu. Islam Bugis. Islam Madura. Islam Sunda. Tidak ada itu. Semuanya satu Islamnya. Islam rahmatan lil alamin. Semua suku-suku tadi, semua kabilah-kabilah tadi, semuanya mengamalkan Islam yang sama. Dengan pimpinan yang sama, dengan kitab suci yang sama, beriman dengan nabi yang sama dan beribadah kepada Rabbul Alamin yang sama Allah Azza wa Jalla. Ini prinsip. Jangan mau kemudian kaum muslimin ini dibikin lemah, dibikin terkotak-kotak dengan adanya semangat kesukuan dalam beragama. Jangan mau. Jangan mau kemudian dipancing reaksi kita Islam Aceh saja. Jangan mau. Atau Islam Jawa saja. Jangan mau. Atau Islam Indonesia saja. Jangan mau. Itu artinya kita memutus benang merah kepada Islam yang sungguhnya Barakallahu Islam untuk semua alam raya ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir karena waktu sudah semakin sempit. <clears throat> Di antara prinsip Islam yang penting untuk kita yakini. Di samping Islam adalah dinur rahmat. Islam ini kaum muslimin rahimakumullah dinun kamil Wadinun syamil. Islam itu agama yang sempurna. Agama yang telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Syamil yang universal. Menyeluruh. Bimbingan, bimbingannya menyeluruh. Dari mulai perkara-perkara prinsip akidah, akidah pokok-pokok keimanan. Sampai bahkan urusan adab buang hajat. Sempurna menyeluruh. Membahas perkara agama perkara prinsip, perkara dunia dibahas semua dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamati. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian Aku cukupkan nikmatku atas kalian. Aku ridho. Islam mereka kepada Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Siapa yang menyempurnakan? Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menyatakan Allah lah yang menyempurnakan agama ini, maka agama ini selalu utuh, sempurna, tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Sempurna. Allah yang menyempurnakan. Tidak bakal berkurang sedikit pun. Maka kewajiban kita ya khanamtina azakumullah ialah masuk Islam secara kafah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah totalitas. Yakni ambil Islam ini dari semua sisinya. Jangan pilih-pilih. Kita berakidah Islam. Kita bermanhaj Islam. Kita berdakwah Islam. Kita beribadah Islam. Kita berakhlak beradab Islam. Adab makan, adab minum Islam. Pernikahan dan segala macam Islam. Muamalah, jual beli Islam. Ada buang hajat Islam. Semuanya harus dengan bimbingan Islam karena Islam telah Allah sempurnakan dan menjelaskan segala sesuatu. Al-Quranul Karim, kita suci, Islam yang kita yakini, disifati oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kitab suci yang menjelaskan segala sesuatu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Dan kami kata Allah telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi kitab suci Al-Qur'an tibyanan likulli syai' sebagai penjelas menjelaskan, menerangkan segala sesuatu. Semuanya ada dalam Al-Quran. Penjabarannya. Penjelasan Al-Quran. Ada kalanya langsung disebutkan dalam ayat tadi. Ini halal, ini haram. Ini hukumnya ini, ini hukumnya itu. Langsung nasnya ada. Hurrimat alaikumul maitatu waddam ilahin ayat. Tegas. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, ini, ini. Langsung ada nafsu. Ada kalanya pula dibawakan sebuah ayat yang umum yang mengandung sekian banyak permasalahan. Barakallahu Allah mengatakan misalkan dalam firman-Nya وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان hendaklah kalian saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan jangan bantu membantu di atas dosa dan permusuhan ini ayat umum masuk di dalamnya semua ta'awun semua gotong royong semua bantu membantu dalam perkara kebaikan dan takwa apapun bentuk kebaikan. Dan juga masuk dalam ayat ini semua bentuk gotong royong di atas dosa dan permusuhan dilarang. Ketika mau bangun masjid atau di rehab masjid Baitur Rahim ini, Takmir mengumumkan kepada segera kaum muslimin untuk gotong royong bangun masjid. Boleh atau tidak boleh? Jawabannya boleh. Dalilnya mana? Ayat tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Padahal dalam ayatnya enggak ada kata-kata baitur rahim. Enggak ada. Tapi ayatnya umum termasuk bertawun gotong royong untuk perkara kebaikan. Bangun masjid perkara kebaikan. Paham maksud? Nah, itu umum. Sehingga dengan ayat yang umum seperti ini semuanya masuk Berlaku untuk semua zaman, semua tempat. Dan yang ketiga, penjelasan Al-Quran dengan cara Al-Quranul Karim menunjukkan referensi, merekomendasi rujukan dalam bertanya. Seperti para ulama, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Tas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ta Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Ditunjuk referensinya. Tanya kepada para ulama. Dan masing-masing ulama ada bidangnya masing-masing. Sehingga Islam menerangkan segala sesuatunya kaum muslim rahimakumullah. Maka kita bercukup hanya kembali kepada bimbingan Islam saja dengan Al-Qur'anul Karim dan dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup untuk menjamin hidup kita dunia akhirat cukup untuk menerangkan semua yang kita perlukan dunia, agama, dan akhiratnya kita. Tidak perlu dengan ideologi manapun. Timur, barat, utara, selatan. Tidak perlu. Semua dengan bimbingan Islam yang sangat mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufiknya pada kita semua. Selalu istiqamah di atas Islam yang mulia ini. Dan semoga Allah Azza wa Jal mewafatkan kita semua di atas Islam yang lurus ini.